Bab yang ke-40 ini Membahas tentang Tauhidul Asma' wa Sifat yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya kebanyakan berbicara tentang rububiyah dan uluhiyah. Maka pada bab yang ke-40 ini penulis rahimahullah berbicara tentang al-asma wa sifat. Sebagaimana ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan tauhid itu ada tiga macam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ada sebagian orang mengingkari pembagian tauhid ini. Kenapa jemaah sekalian mereka mengingkari? Karena mereka tidak paham apa yang dimaksud tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah dan apa itu tauhid asma wa sifat. Seandainya mereka paham, tidak mungkin mereka mengingkari. Karena tauhid rububiyah itu maknanya mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Yaitu kita meyakini hanya Allah yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Apakah itu mencipta, dialah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menguasai serta mengatur seluruh makhluk. Itu arti tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah maknanya mengesahkan Allah di dalam ibadah yaitu kita yakini hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dan semua ibadah kita hanya kita berikan kepada Allah, tidak sedikit pun kita serahkan kepada selain Allah. Itulah yang dimaksud tauhid uluhiyah. Lalu apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Maka ulama menjelaskan tauhidul asma wa sifat itu maknanya isbatu ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان lisani صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تقييف ولا تمثيل. inilah jemaah sekalian definisi tauhid al asma' wa sifat agak panjang sedikit. Mari kita perhatikan baik-baik jemaah sekalian. Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Para ulama mengatakan tauhidul asma wa sifat artinya adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi. Menetapkan atau mengimani apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis. Minal asma'i was sifati. Berupa nama-nama dan sifat-sifatnya. Alal wajhi la'iq bihi. Yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Maksudnya kita imani semua sifat-sifat Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Dengan tanpa melakukan tahrif juga tanpa melakukan ta'til. Dan tanpa melakukan takyif serta tanpa melakukan tamthil. Nanti akan kita jelaskan apa maknanya. Inilah jemaah sekalian definisi tauhidul asma wa sifat. Apa makna atau arti definisi ini? Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Apa artinya jemaah sekalian? Semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah wajib kita imani. Tidak boleh ada satupun yang kita tolak. Wajib kita imani. Dan kita tidak boleh menentukan sendiri satu nama atau satu sifat bagi Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan coba-coba kita namakan Allah dengan bukan namanya. Atau kita sifatkan Allah dengan bukan sifatnya. Itu namanya kelancangan kepada Allah. Nama-nama dan sifat Allah termasuk kewajiban kita untuk mengimaninya seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Akal kita tidak diberi ruang sedikit pun untuk menentukan nama dan sifat bagi Allah. Karena jemaah sekalian, secara akal sehat pun ini bisa diterima. Manusia itu mengenal sesuatu mesti dari salah satu dari tiga jalan. Yang pertama melihat langsung. Yang kedua melihat yang semisal. Yang ketiga mendapatkan informasi yang benar. Ini tiga cara kita menerima berita atau mengenal sesuatu. Yang pertama kita lihat langsung. Kalau kita nggak bisa lihat langsung, kita lihat yang semisal. Melihat semisal nggak ada juga, tinggal tersisa satu cara. Kita cari informasi yang benar. Nah jemaah sekalian, kalau kita terapkan tiga hal ini untuk mengenal Allah, yang pertama tidak mungkin di dunia. Tapi mungkin di akhirat melihat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua mustahil melihat ada yang semisal dengan Allah. Karena Allah telah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang tersisa tinggal cara yang terakhir, yaitu informasi yang benar yang bisa kita percaya. Maka tidak ada yang lebih benar tidak ada yang lebih baik informasinya melebihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada cara lain untuk mengenal nama-nama dan sifat Allah melainkan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alal wajhi la'iq bihi. Mengimani nama-nama dan sifat Allah yang sesuai dengannya. Maksudnya apa jemaah sekalian? kita terkadang membaca Allah memiliki sifat zatiyah. Karena sifat Allah itu ada dua macam, zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah itu artinya yang tidak pernah terpisah dari Allah. Selalu bersama Allah. Dan sifat fi'liyah artinya perbuatan Allah yang Allah lakukan apabila Allah kehendaki. Dan sifat zatiyah ini jemaah sekalian ada sebagian sifatnya yang kalau pada makhluk disebut anggota tubuh. Tapi pada Allah disebut sifat Allah. Yaitu kategori sifat zat Allah. Contohnya apa? Allah kabarkan kepada kita Allah memiliki wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu syai'in halik maka Allah kabarkan kepada kita dia memiliki wajah tapi Allah tidak beritahukan bagaimana wajah Allah maka bagaimana cara kita mengimaninya kita imani wajah Allah itu alal wajhil laiq bihi sesuai dengan keagungan dan kebesarannya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ini jemaah sekalian, yang pertama, menetapkan setiap nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan kita imani bagaimana bentuknya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, jauhi empat perkara. Kalau kita melakukannya maka kita tersesat. Apa saja itu? Yang pertama melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Artinya penyelewengan atau penafsiran yang batil atau penakwilan yang tidak benar. Ini yang pertama yang harus kita hindari. Yaitu menafsirkan nama-nama atau sifat-sifat Allah tanpa dalil tanpa dalil atau menghilangkan lafaz dari nama-nama dan sifat Allah tersebut. Ulama menjelaskan tahrif penyelewengan itu ada dua. Menyelewengkan lafaz atau menyelewengkan makna. Contohnya jemaah sekalian, ada sebagian golongan sesat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 164 Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Itu mereka rubah lafaznya. Wa kallamallahu jadi wa kallamallaha. Ya maaf sekalian, Al-Quran itu dirubah satu titik, satu huruf, satu harakat, ulama tahu. Gak bisa dirubah-rubah kecuali umat Islam pasti tahu. Maka ada golongan sesat mereka rubah. Wa kallamallahu jadi wa kallamallaha. Dan maknanya pun berubah. Tadinya Musa yang Allah yang berbicara kepada Musa, kalau dirubah wa kallamallaha, Musa yang berbicara kepada Allah. Kenapa mereka rubah? Karena mereka tidak mengimani Allah bisa berbicara. Subhanallah. Ini contoh tahrif, penyelewengan lafaz. Ada juga penyelewengan makna. Lafaznya dibiarkan, cuman maknanya dirubah. Contohnya jemaah sekalian, Allah berfirman, Yadullahi fauqa aidihim. Allah memiliki tangan, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Lalu, ada sebagian orang menafsirkan, dengan penafsiran yang tidak mengikuti penafsiran salaf. Kata mereka, Allah nggak punya tangan. Maksud tangan Allah di situ adalah kekuatan atau keinginan memberikan nikmat. Nggak percaya dia Allah punya tangan. Jadi dia takwil atau tafsir. Itu kata mereka, takwil dan tafsir. Padahal sebenarnya itu adalah tahrif, penyelewengan. Kenapa? Nggak ada dalil. Tidak ada dalil yang menafsirkan kata tangan itu dengan kekuasaan. Maksudnya tidak ada dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga dari generasi salaf. Tidak sesuai pemahaman salaf. Contoh lain, Allah berfirman, Ar-Rahman alal arshish tawa. Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arsh. Apa arti istiwa? Al-ulu wal istiqrar. Itu penafsiran salaf. Al-ulu wal istiqrar. Berada di ketinggian di atas segala sesuatu. Itu artinya istiwa di atas arsh. Allah berada di ketinggian. Di atas segala sesuatu. Di atas arsnya. Kemudian mereka rubah maknanya. Kata mereka, maksud istawa adalah istaula, berkuasa. Jadi, nggak percaya Allah istiwa di atas arsh. Cuman kalau mau menolak, kalau menolak dengan tegas, maka kelihatan jelas kesesatannya. Kalau begitu gimana caranya ditafsirkan? Tidak sesuai dengan penafsiran ahlu sunnah wal jamaah. Ditafsir dengan istaula, berkuasa. Padahal jemaah sekalian secara bahasa pun itu tidak masuk. Karena para ulama ahli bahasa Arab tidak pernah menafsirkan istawa dengan ista'ula. Bahkan ista'ula itu sendiri itu maknanya bukan sekedar berkuasa. Tapi artinya berkuasa setelah mengalahkan. Itu artinya ista'ula. Apakah mungkin Allah menguasai setelah mengalahkan? Tidak, nggak ada yang bisa berperang melawan Allah. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Allah. Allah memiliki sifat al-mulk. Menguasai segala sesuatunya tanpa harus mengalahkan makhluknya terlebih dahulu. Barulah Allah bisa berkuasa, tidak. Jadi ini contoh tahrif. Penyelewengan makna. Walaupun kadang disebut tahrif. Afwan disebut tafsir dan takwil. Maka sebenarnya itu bukan tafsir, bukan pula takwil. Kalaupun disebut takwil, maka itu disebut takwil fasid, takwil yang rusak. Takwil yang rusak, yang tidak berdasarkan dalil. Bukan takwil sahih. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mentakwil tapi takwilnya sahih. Kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka dibiarkan sesuai zahirnya. Dan itu sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana dinukil Imam Ibn Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid. Begitu pula Az-Zahabi. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semuanya menukil kesepakatan salaf bahwa sifat-sifat Allah itu sesuai zahirnya. Tidak ditakwilkan kecuali ada dalil sahih. Saya berikan contoh jemaah sekalian. Takwil ada dalil sahih kalau itu disebut takwil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yu'dhin ibnu Adam yasubbud dahar." Dalam hadis qudsi, anak Adam menyakiti aku, yaitu dia mencela waktu. Wa anad dahar, padahal akulah waktu. Ini hadis ini sebenarnya ada juga dalam kitab tauhid. Insyaallah akan kita bahas. Hadis Qudsi ini mengatakan, Akulah waktu kata Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah Allah bernama Ad-Dahar waktu? Apakah sifat Allah waktu? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena lanjutan hadis menjelaskan apa yang dimaksud akulah waktu. Apa lanjutan hadis? Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balik waktu malam dan siang. Jadi maksud akulah waktu, akulah penguasanya. Akulah pemiliknya. Jadi ini takwil tapi ada dalil. Apa dalilnya? Hadis itu sendiri lanjutannya. Kalau tidak ada dalil, maka itu disebut takwil yang fasid. Iya. Dan jemaah sekalian, sebagian orang yang mentakwil itu mereka berniat baik. Apa niatnya? Tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi salah metodenya. Tidak mengikuti generasi salaf. Metodenya hanya dengan akal-akalan. Kata mereka, kalau saya mengimani Allah di atas arsh, berarti Allah bertempat. Padahal makhluk juga bertempat. Kalau begitu, tidak ada itu sifat Allah istiwa di atas arsh. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk.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 Tidak sama jemaah sekalian. Karena kalau logika ini diterima, maka banyak sifat-sifat Allah yang akhirnya kita tolak. Karena ada kesamaan makna. Contohnya jemaah sekalian, Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Apakah kita to kita akan menolak Allah bisa mendengar karena makhluk juga mendengar? Tentu tidak mungkin. Allah melihat, makhluk juga melihat. Apakah kita akan tolak sifat Allah melihat karena makhluk melihat? Tentu tidak mungkin. Kita semua beriman, Allah mendengar dan melihat apa saja yang kita katakan dan ucapkan atau kita lakukan. Jadi, secara akal sehat dan berdasarkan dalil, ini logikanya tertolak. Dan jemaah sekalian, ketika seseorang melakukan tahrif sebenarnya dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk dalam benaknya. Jadi dalam benaknya dia pikirkan, kalau saya imani Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan, sama dong Allah dengan makhluk. Jadi dia sudah gambarkan dalam benaknya terlebih dahulu. Baru kemudian dia tafsirkan atau lebih tepat diselewengkan maknanya. Baik. Ini jemaah sekalian yang pertama, yang harus kita hindari melakukan penafsiran atau pentakwilan tanpa dalil. Yang lebih tepat disebut tahrif, penyelewengan, bukan tafsir, bukan pula takwil. Baik. Kemudian yang kedua, yang harus kita hindari adalah taktil. Apa itu taktil? Mengingkari atau menghilangkan. Jelas-jelas nggak mau mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan bentuknya kata para ulama ada dua. Yang pertama juhud. Menentang. Tidak mau mengimani sama sekali. Dia menentang. Inilah jemaah sekalian yang dibahas oleh Syekh di dalam bab ini. Orang yang melakukan taktil. Tapi taktil itu ada dua bentuk. Yang pertama penentangan atau pengingkaran di sini penulis rahimahullah menyebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wahum yakfuruna birrahman dan mereka kufur terhadap Ar-Rahman Kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab maka Allah katakan kepada nabinya, katakan, Ar-Rahman itu adalah Robku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku bertobat. Surat ar raat ayat ke-30. Iya. Jemaah sekalian, untuk memahami ayat ini, bacalah akhir bab ini. Akhir bab ini penulis menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini. Kata penulis, "Walamma sami'at Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman ankaru dzalika fa anzalallahu wa hum yakfuruna birrahman." Ketika orang-orang musyrik Quraisy mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman. Salah satu nama Allah. Maka mereka mengingkarinya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Jadi apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Maksudnya mereka bukan mengingkari keberadaan Allah. Bukan pula mengingkari Allah berhak disembah, bukan. Tapi yang mereka ingkari adalah penamaan Allah dengan Ar-Rahman. Jadi ini salah satu kekufuran orang-orang kafir Quraisy dahulu yang Allah jelaskan dalam surat ayat ke-30. Ada juga di surat Al-Isra ayat 110. Ketika Nabi saw berdoa dengan dengan memanggil ya Rahman, mereka menghina, mereka bilang katanya dia punya cuman punya satu Tuhan. Ternyata Tuhannya banyak. Maka Allah membantah mereka. Kulidu'ullaha awidu'ur rahman. Ayyamatada'u falahul asma'ul husna. Serulah Allah atau serulah ar-Rahman sama saja. Nama mana saja yang kalian sebut, maka Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka Allah jelaskan, sama Allah dan Ar-Rahman itu dua-duanya nama Allah. Maka jemaah sekalian, yang mengingkari nama Allah Begitu pula sifat yang terkandung di dalamnya. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Walaupun sebenarnya Al-Quran telah menyebutkan bukan mereka yang pertama mengingkari nama atau sifat Allah. Sebelumnya Fir'aun telah mengingkari salah satu sifat Allah. Apa yang diingkari Fir'aun jamaah sekalian? yang diingkari Fir'aun adalah keberadaan Allah di atas langit. Itu akidahnya Fir'aun. Nggak percaya dia Allah di atas langit. Bacalah surat Ghafir ayat 37 atau 36 sampai 37. Apa kata Fir'aun kepada menterinya Haman? Wa qala Fir'aunu Ya Haman ibnuli sarhan la'alli ablugul asbab. Kata Fir'aun kepada menterinya Haman, buatkan untukku rumah besar, agar aku bisa mendaki asbaba as-samawat, yaitu bisa mendaki ke langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat Tuhannya atau sesembahannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun, Sungguh benar-benar aku menyangka Musa itu pendusta. Apa artinya jemaah sekalian? Nabi Musa alaihissalam telah mengabarkan kepada Fir'aun, Rob yang mengutusku ada di atas langit. Fir'aun gak percaya. Tolong bangunkan bangunan besar, saya mau naik, supaya saya sampai ke langit, ingin tahu benar gak kata Musa. Jadi gak percaya dia bahwa Musa diutus oleh Allah yang ada di atas langit. Itu kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Firaun gak percaya bahwa Musa mengabarkan kepadanya, "Aku ini diutus oleh Rabb yang ada di atas langit." Jadi jemaah sekalian, itu akidahnya Firaun. Makanya tidak pernah terdengar di masa Nabi Muhammad SAW hidup ada seorang sahabat yang mengatakan Allah di mana-mana. Atau Allah menyatu dengan makhluk. Tidak pula ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Enggak ada. Enggak ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam, tidak di luar. Enggak ada yang berkata seperti itu. Semuanya mengatakan seperti kata Allah, Ar-Rahman 'alal istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy di atas langit yang ketujuh. Itulah sifat istiwanya Allah dan sifat al-ulu, tinggi di atas segala sesuatu, sesuai dengan namanya yang sering kita baca dalam sujud kita, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Robku yang maha tinggi. Enggak pernah kita mengatakan maha suci Allah, Robku yang ada di mana-mana. Tapi yang maha tinggi. Maka Allah tinggi di atas segala sesuatu. Jadi ini yang hendak dibahas oleh Syekh tentang taktil, mengingkari. Tapi ulama menjelaskan taktil itu ada dua macam. Ini yang pertama, enggak percaya. Langsung menolak begitu saja, enggak percaya Allah istiwa misalkan, seperti Firaun. Nah, ada juga taktil yang kedua, yaitu dengan cara melakukan tahrif. Ayatnya dia percaya, tapi maknanya yang sebenarnya dia tidak percaya. Dia selewengkan maknanya. Itulah yang kita bahas tadi. Yang pertama, tahrif. Jadi, ta'til itu ada dua macam. Menentang, mengingkari dan menolak atau dengan cara tahrif. Menolak tapi halus. Saya percaya Allah istiwa di atas arsh. Tapi maksudnya bukan istiwa, maksudnya berkuasa. Sebenarnya sama saja, nggak percaya cuman lebih halus. Baik, ini jemaah sekalian yang kedua yang harus kita hindari agar tidak tersesat di dalam tauhidul asma wa sifat. Kemudian yang ketiga min ghairi takyifin tanpa melakukan takyif. Apa itu takyif? Zikru kaifiyatis sifah. Menyebutkan bentuk sifat Allah atau tata cara sifat perbuatannya. Itu artinya takif. Ini nggak boleh kita lakukan. Contoh jamaah sekalian, ada orang yang mengatakan Allah maha mendengar. Allah memiliki sifat mendengar. Mendengar Allah seperti ini loh. Nah, dia gambarkan sendiri. Allah memiliki wajah. Wajah Allah seperti ini. Dia gambarkan sendiri. Allah memiliki tangan, tangan Allah seperti itu. Dia gambarkan sendiri. Ini yang tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah tidak mewahyukan kepada kita. Kalau kita mencoba menggambarkan bagaimana bentuk sifat Allah, itu namanya lancang kepada Allah. Sebab Allah tidak mengabarkan kepada kita. Maka bagaimana bentuk sifat Allah itu kita lakukan padanya tafwid. Apa itu tafwid? Serahkan bentuknya kepada Allah. Kita imani saja Sifat-sifat Allah itu pasti sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tapi jemaah sekalian, jangan salah paham juga, ada sebagian orang mengatakan mazhab ahlus sunnah wal jamaah dalam sifat-sifat Allah itu juga tafwid, tapi mereka mengira tafwid makna. Maksudnya menyerahkan maknanya hanya kepada Allah, kita nggak mungkin tahu. Ini tidak benar yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah itu adalah kaifiahnya, bentuknya. Bukan maknanya, adapun maknanya kita mungkin tahu. Bagaimana mungkin Allah turunkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan nama-nama dan sifatnya, lalu kita nggak mungkin mengetahui artinya? Artinya kita tahu. Arti tangan siapa itu? Apa sih arti tangan? Tangan ya tangan, bukan kaki. Kaki ya kaki, bukan tangan. Wajah adalah wajah Allah. Maknanya bisa kita ketahui, tapi yang tidak bisa kita ketahui adalah bentuknya bagaimana. Kenapa nggak bisa kita ketahui? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Bahkan sekedar menanyakannya, kata Imam Malik adalah bid'ah. Ini ada kaidah penting dari ucapan Imam Malik. Ketika seorang bertanya kepada beliau, kepada beliau, kaifal istiwa, bagaimana sih caranya Allah beristiwa? Bentuknya bagaimana? Mungkin dia ingin tahu apakah sambil duduk atau berbaring. Naudzubillah. Dia bertanya bagaimana? Maka Imam Malik marah besar dapat pertanyaan itu. Lalu beliau berkata, dan ini ucapan emas beliau, menjadi kaidah untuk memahami sifat-sifat Allah. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, wasu'alu su'alu anhu bid'atun. Istiwanya Allah di atas ars itu dipahami artinya. Yaitu Allah berada di atas segala sesuatu. Maha tinggi. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dengan Allah. Dan tidak ada makhluk yang meliputi Allah. Tidak ada. Adapun al-kaif, bagaimana caranya Allah istiwa? Kata Imam Malik, majhulun itu yang tidak kita ketahui. Mengimaninya adalah wajib, mempertanyakannya adalah bid'ah kata beliau. Ini berlaku untuk semua sifat Allah. Tangan Allah maklumun maknanya. Tangan artinya ya tangan. Tapi bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Mengimaninya adalah wajib, mempertanyakan bentuknya bagaimana adalah bid'ah. Ini berlaku untuk semua sifat Allah. Jadi yang dilarang Imam Malik bertanya bagaimana sih bentuknya atau tata caranya. Bukan bertanya apa maknanya atau apa artinya. Bukan pula bertanya di mana Allah. Ya mas sekalian, kalau kita melarang orang bertanya di mana Allah, sama saja kita mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bertanya kepada budaknya Muawiyah bin Al Hakam As Sulami, Aina Allah, di mana Allah? Ini pertanyaan ujian. Dia diuji untuk mengetahui dia sudah beriman beneran atau tidak. Karena syarat dia dibebaskan dari perbudakan, dia harus beriman dulu. Apa ujian keimanannya? Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah? Di mana Allah? Dia jawab sama, di atas langit. Siapa saya? Engkau utusan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bebaskan dia karena dia seorang budak yang beriman. Jadi Nabi bertanya di mana Allah? Bukan pertanyaan itu yang terlarang. Yang terlarang bertanya bagaimana caranya Allah istiwa? Atau menggambarkan dalam benak kita Allah duduk, Allah berbaring, jangan. Imani sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ini yang ketiga jemaah sekalian yang harus kita hindari agar kita selamat dari penyimpangan. Kemudian yang keempat, wala tamthilin. Tidak melakukan tamthil penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini yang harus kita hindari. Dan Allah telah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tegaskan, nggak ada yang serupa dengan Allah. Maka kita imani Allah maha mendengar, tapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kita imani Allah maha melihat, tapi tidak sama dengan melihatnya makhluk. Kita imani Allah memiliki wajah, tidak sama dengan wajahnya makhluk. Kita imani Allah memiliki tangan, tidak sama dengan tangannya makhluk. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Jangan kita serupakan Allah dengan makhluk sedikit pun. Inilah jemaah sekalian empat hal yang harus kita hindari agar kita selamat dalam beriman kepada tauhidul asma wa sifat. Baik. Sebagai penutup kita selesaikan apa namanya kita bacakan dalil yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Dalil yang kedua di dalam Sahih Al-Bukhari berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Hadithun nas bima ya'rifun Aturiduna ayyukadzdzaba wa rasuluh Kata Ali bin Abi Thalib, berbicaralah kepada manusia dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Yang bisa mereka tangkap. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Atau sampaikan kepada manusia pelajaran yang bisa mereka paham. Karena kalau mereka tidak paham, maka mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan bimbingan kepada kita bahwa kadang ada satu pembahasan kita belum sampaikan. Kenapa? Karena kita melihat ini belum cocok. Belum cocok. Tapi pertanyaannya, apakah pembahasan asma wa sifat itu yang patut disembunyikan atau harusnya dibicarakan? Maka harusnya dibicarakan tetapi dengan pembicaraan yang jelas. Oleh karena itu, Syekh menyusul dengan dalil selanjutnya. Ini dalil yang terakhir. Diriwayatkan Imam Abdul Razak dari Ma'mar dari Taus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a haditsan ani Nabi sallallahu fi sifat. Bahwasanya Ibnu Abbas melihat ada seorang gemetar ketika mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat Allah, istingkaran lidalik. Dia mengingkari Kok ada orang menyampaikan hadis Nabi tentang sifat Allah? Dan itu banyak jemaah sekalian. Maka orang itu gemetar demi mengingkari hal itu. Faqala ma faraku haula yajiduna rikatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Maka kata Ibnu Abbas, kenapa mereka melakukan seperti itu? Kenapa mereka mengingkari? Mereka menerima yang muhkam dan mereka menolak yang mutasyabi atau mereka tersesat dalam hal mutasyabi. Apa maksud ucapan Ibnu Abbas di sini jamaah sekalian? Maksudnya penyampaian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus disampaikan tapi dengan penjelasan yang benar, dengan penjelasan yang baik sehingga orang paham, bukan seharusnya disimpan, disembunyikan atau diingkari. Kalau disimpan, disembunyikan, orang-orang tidak paham, maka banyak yang kemudian tersesat. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah selesai dari bab ini. Mohon maaf, waktu sudah habis. Insya Allah tanya jawab di lain waktu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.